صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم Hari ini bisa saja pengajian itu membuat orang gelisah itu sudah alhamdulillah. Semua ingin nyaman. Kalau bisa kaji janganlah masalah riba, janganlah masalah ini, masalah sabar aja lah Pak Ustaz. Pak Ustaz mohon penjelasan. 70 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisap. Mereka orang yang tidak minta rukyah. Hadisnya sudah dibahas di masjid waktu kita S1 dulu. S1 di Akromunas, S2 di Al-Falah, ah, ini S3. Itu pelajaran S1 dulu. Cari video YouTube-nya ada. Tidak akan dihisap pada hari kiamat. Siapa dia? Layas yastarqun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? Tiga. Yang pertama, tidak minta ruqyah, ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta pada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisap itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak diruqyah Ustaz Fulan, karena Ustaz itulah saya sembuh. Bukan, jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah syirkiah, meyakini kita sembuh karena ruqyahnya, meyakini sembuh karena orang yang meruqyahnya, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu usaha, ikhtiar Mana yang lebih baik? Salat sunat rawatib atau tahiyatul masjid? Kalau masuk ke masjid tadi sedang azan, begitu masuk tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, qabliyah subuh rawatib. Tapi kalau waktunya tinggal 2 menit lagi, ada jam itu yang pakai jam iqamat, nampak 2 menit lagi, maka langsung laksanakan qabliyah subuh Karena kalau al masjid dia laksanakan waktu habis, tak dapat qabliyah. Tapi kalau dia laksanakan qabliyah, otomatis dapat al masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang ke masjid. Mengambil pertanyaan ini dari bawah. Kalau suami pemalas, tidak giat cari duit, dan mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit padahal secara uh, masih sehat. Ini wajib kita suuzon. Suami pemalas, tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga karena alasan tetap penyakit padahal secara fisiknya sehat. Jadi gimana sikap si istri? Istri punya wali, wali istri itu ke atas ayah atuk, datuk kakek. Wali si istri itu ke bawah abang, adik. Wali istri itu ke samping paman, adik ayah, abang ayah. Mengadulah ke enam orang ini. Supaya dipanggilnya suami kita itu, tanya dia. Eh suami, ya ingat tak dulu kamu sirot taklik? Yang mana tuh pak? Nah, ini karena ada video rekaman nikah dulu. Orang yang nikah ini tak ada ingat apapun tak ingat deh. Ini sirot taklik jika saya bacakan surat taklik kata Pak Kuah jika saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama tiga bulan lamanya berturut-turut lalu istri saya datang ke pengadilan agama lalu dia membayar iwat sepuluh ribu maka dia menuntut maka hakim berhak kamu siap tak nih? oh jadi gitu ya pak iya kalau gitu saya semangat lagi. jangan didiamkan wali pula jangan takut takut kami pak ustaz preman menantu kami itu jangan jangan takut Ramai-ramai datang. Dia pemain karate nih Pak Ustaz. Sudah dan tiga dan satu. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Taubah dan tidak sedikit ulama yang setuju. Namun bukankah hukumnya fardu kifayah? Fardu kifayah bagi muslim. Fardu kifayah bagi muslim. Dia tidak muslim. Kenapa dia tak muslim? Dia kafir. Kenapa dia kafir? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir maka dia kafir. Fardu kifayah bagi muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'allab Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia sudah muslim, nanti dia kita mandikan, kita kapankan. Mereka tak muslim, maka tak ada fardu kifayah. Pak Ustaz, kalau selesai, maaf-maaf cakap, ini eh, masalah fikih itu kata Nabi nikmatin nisa nisaul ansor sebaik-baik perempuan orang ansor Kenapa orang Ansor itu baik? La yastahyaina ayyatafaqqahna fid din. Karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab. Karena masalah fikih. Kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwuduk dulu. Berwuduk. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi, ada kalanya tidak dan dia berwuduk Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, solat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Anda pun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata kerama. Pak Ustadz, kalau ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustadz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Dia. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang Bapa ibu ikut Imam Nawawi apa ikut Ustaz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustaz mau baca ayat kursi. Ya, bacalah. Saya mau baca Qul Wallah tiga kali. Kemudian Falak sekali. Kemudian sekali. Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Karena Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak, makin baik. Terserah. Ah, apa yang mau dibaca? Kalau ustaz sendiri, kul Allah tiga kali. Rabbil falak sekali. Rabbin nas sekali. Al-Fatihah sekali. Allahumma ausil sababa ma Sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Saya ingin tanya tentang fenomena alam terjadi Januari pukul 1.30 dini hari. Waktu saya pulang kerja sampai di rumah langsung tidur. Baru sebentar tiba-tiba lampu mati dan hujan gerimis. Ayo. Saya terbangun karena gelap. Tapi saya heran di luar rumah cahara terang. Saya keluar rumah, saya tengok langit terang. Ketika itu saya berpikir kiamat sudah tiba. Karena rasa takut saya, saya segera sholat tahajud. Setelah selesai sholat berdoa, lampu hidup dan saya keluar rumah untuk melihat cahaya terang di langit. Tapi tidak bercahaya lagi. Gelap balik. Pertanyaan saya, pertanda fenomena apa itu Pak Ustadz? Karena sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Entahlah, saya pun tak tahu. Mungkin makhluk-makhluk Allah Ta'ala planet-planet. Karena kalau kita tengok ada bintang-bintang. Kalau Bapak Ibu menengok ada bintang-bintang di atas. Itu sebenarnya adalah planet-planet yang memantulkan cahaya. Ini planet. Ini matahari. Ada matahari memantul memancarkan cahaya, planetnya ada yang memantulkan, ada yang tidak. Jadi kalau kita nampak nampak gelap, jangan sangka di tempat gelap itu tak ada planet. Itu yang tidak memantulkan cahaya, yang yang jumlahnya miliaran. Bumi sebesar kacang hijau, matahari sebesar bola basket. Dan ada planet-planet yang besarnya ratusan ribu kali dari matahari. Jadi di sana itu amat sangat banyak. Kalau terangnya itu nampak di atas, boleh jadi ada planet yang lalu dan kena kiasan cahaya matahari. Adapun kemungkinan kedua, ini dalam hadis disebutkan ketika kuda meringki, Kuda meringki di sebelah kemah. Lalu sahabat melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, waktu aku sedang baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba kuda meringki. Kata Nabi, "Itulah malaikat turun membawakan ketenangan." Jadi bisa jadi malaikat. Yang jelas efek positifnya Bapak tahajud malam itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiap malam terang. Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram. Sedangkan Ustadz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila Bapak setor 3 juta, maka Bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak tiga orang akan menjadi tiga puluh. Bila menjaga ajak sepuluh orang akan menjadi tiga puluh juta. Bisa mengajak tiga puluh orang akan menjadi tiga ratus juta. Bisa mengajak seribu orang akan menjadi tiga miliar. Bisa mengajak tiga ribu orang akan menjadi tiga triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun duit yang tiga juta ini kemana. Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada seribu orang di Pekanbaru yang bayar tiga juta, tiga juta kali seribu sudah tiga miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustadz, sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. Seribu orang Pekan baru ini orang bukan main banyak. Penduduknya sejuta dua ratus. Satu persennya aja seribu orang. Itu sudah duit berputar tiga miliar. Itulah yang kata dia invest itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini Anda invest. Dia tidak ada invest apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Putar, putar, putar. Salah putar, lari. Maka keedahnya kalau ada tipu, gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustadz, saya ikut program ini punya Ustadz Al-Mukarram Pulan. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak, ngajak anggota balik apa tak balik? Balik Pak Ustadz. Ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalah. Zikir. Apakah abdul jika berzikir dalam hati? Yang paling afdal mulut menyebut, hati mengingat. Karena dalam hadis disebut wa ana ma'ahu, aku bersama dia ma taharrakat syafatahu, syafata mulut. Mulut bergerak, hati mengingat. Tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di duk duk capil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Datang orang mau nyuruh nurus akte kelahiran. Takkan bapak mulutnya bergerak terus berzikir. Pak, gimana KTP saya siap apa tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling elok mulut bergerak, hati mengingat. Ini hati, ini mulut. Connect dia. Ha, connect. Tapi kalau mulut tak bisa, hati saja jangan putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya, melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal. Wazkurullaha zikrang kasira. Zikir sebanyak-banyak. Jadi kalau ada tuan guru, tuan syekh mengatakan zikir engkau sehari lima ribu, sepuluh ribu. Itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam alladzina yadhkuruna Allah qiyaman waktu tegak wa qu'udan waktu duduk wa ala junubihim asal agak-agak lupa balik dia balik. Asal agak-agak lupa balik dia balik. Asal agak-agak lupa balik dia balik. Nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih, jangan katakan dia riak. Kenapa kamu bawa tasbih? Dengan megang tasbih ini hatiku ingat Pak Ustaz. Tapi jangan bergantung ke tasbih. Kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menawarkan buku Riyadus Solihin Imam Nawawi pada jamaah tabligh di kampung saya. Karena buku panduan amal jamaah tabligh itu padilah amal. Banyak hadis doibnya. Kata sebagian ulama hadis maudhu. Ganti padail amal dengan Riyadus Solihin. Karena padoil akmal banyak doibnya. Riyadus solihin pun banyak doibnya mas bro. Jangan anti hadis doib. Boleh mengamalkan hadis doib kalau cukup lima syarat. Apa lima syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum pikih, Tidak dalam masalah akidah tauhid. Tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta masih bernaung di bawah hadis sahih, ada payungnya hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Dalam Bulughul Maram ada hadis dhaif, dalam Sunan Tirmizi ada dalam hadis dhaif. Dalam Sunan Nasai ada hadis dhaif, dalam Musnad Ahmad bin Hambal ada hadis dhaif. Dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif. Yang tak ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadus Salihin, jadi mana yang betul? Kaji Riyadus Salihin, hatam Riyadus Salihin, baca Fadail A'mal. Fadail A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Kandahlawi itu ahli hadis. Berapa banyak ulama-ulama dari Arab mengambil sanad hadis dari India. Maulana Ilyas itu ahli hadis. Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis. Jadi jangan anti hadis kalau ada di dalamnya dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Fadha'il Akmal? Sudah dijawab dah. Bagaimana hukumnya menebarkan hadis dhaif yang tidak diiringi dengan ilmu? Karena setiap subuh setelah dibacakan dianjurkan menyampaikan kepada keluarga dan kerabat. Hadis dhaif dalam Fadha'il Akmal cukup syarat untuk diamalkan karena sudah cukup lima syarat dan yang menyusunnya bukan orang jahil tapi orang yang alim dalam bidang hadis. Di masjid Ustaz ada? Ada kitab Fadhail Amal. Yang Ustaz bacakan di masjid tempat Ustaz apa? Lu'lu' wal marjan. fi tafaqa alaihi syaihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim digabung menjadi dua 2000 hadis. Setiap subuh 5, 5, 5. Belum sempat hatam, putus sampai sekarang. Karena Ustadz ini terbang inggap. Lebih banyak terbang daripada inggap. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita yang terbaring sakit sedang dia hanya bisa melihat, tak bisa bicara dan bergerak. Segala dibantu orang lain. Bagaimana cara dia melakukan solat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ganti pempesnya. Karena syarat solat mesti suci. Setelah dia bersih, bersih mungkin dia ingin sholat ingin berzikir tapi dia risih risau maka pagi sebelum azan subuh atau setelah azan yang penting jangan sampai habis waktu subuh bersihkan setelah dibersihkan tayamumkan wajahnya sekali tayamumkan saya mengajarkan tayamum tak saya buka tangan karena asik kan saya mau cepat nih ah dikritik orang somat sesat Mengajarkan tayamum tak buka, ini buka betul. nah, buka. nah, Nampak betul kurus Ustaz. Saya bukan sedang ngajar pikih tayamum, sedang jawab pertanyaan. memang orang kalau mau cari salah-salah Ustaz itu ada. Nah, ini disalahkan juga nih. Somat tuh sesat, ngajarkan tayamum pakai tangan kanan, tangan kiri itu. Payah betul lah hidupnya. payah Nah, satu lagi. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kalau banyak di situ jarum-jarum, pakai mazhab maliki sampai pergelangan tangan saja. Nah, dah, bisikkan ke telinganya. Ya, atau istriku, kau sudah suci. Kalau kau mau beribadah, beribadahlah. Karena dia tak bisa menerima respon kita. Entah dia berzikir dalam hati, entah dia beribadah. Nanti pada waktu zuhur, Mungkin kotor sudah pampersnya, zuhurnya begitu kan lagi. Nanti pada waktu maghrib buatkan lagi tiga kali, karena dia hanya bisa tiga itu. Zuhurnya dijamaknya dengan asar, tidak pakai kosor. Tapi jangan pula gara-gara ini yang sehat pun buat juga. Nanti maghribnya dibuatnya dengan isya. Itu saja yang sebetulnya kalau dia koma total tak ada respon dia pun tidak wajib sholat sama sekali tapi kalau dia dalam keadaan sadar hanya saja bahasa yang keluar tak jelas dia sholat pakai isyarat mata Allah sholat tegak tak bisa tegak duduk tak bisa duduk berbaring tak bisa berbaring pakai isyarat mata ah, ini yang terakhir nih yang isyarat mata begitu cara kita menolong andai Abdul Somad yang mengalami itu nanti maka lupa keluarga saking sedihnya Bapak ibu yang mengingatkan Udah kalian gantikan pempesnya Sudah kalian tayamumkan dia Mungkin ustaz ingin beribadah Jadi cahaya matanya nampak kami dia ingin beribadah Tapi dia tak bisa Siapapun bisa mengalami itu Ingat Bagaimana pandangan Ustaz acara TV Misteri Dua Dunia Kenapa ditonton juga lagi Ini uka-uka ya. Apa ada orang yang bisa berinteraksi dengan setan dan bisa melihat setan itu di tempat tertentu? Apa bedanya? Ataukah sama dengan ada siaran TV yang menyediakan rukyah? Ustaz, ada sampulnya rukyah isinya dukun. Hati-hati. Maka banyak-banyak konsultasi dengan konsultasi rukyah syariah. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada rukyah syariah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pergi ke rumah sehat Al-Falah ada ruqyah. Ruqyah syariah yang pakai ayat Quran, bukan pakai dukun-dukun. Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya, tolong setelkan mikrofon ini berdenging-denging, story. Pertama karena ilmu dan imannya macam Nabi Sulaiman alaihissalam bisa dia bercakap dengan jin Ifrit. Wa qala ifritum minal jin berkatalah jin Ifrit ana atika bihi aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla antakuma mimma sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua, dia mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin, bangga. Ustaz Somad, ya, saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak mesti rukyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke mata dia. Kalau ada anak kita mengaku Nangis-nangis dia selalu menengok. Jangan bilang dia mengada-ngada. Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya. Maka dia di ruqyah syariah. Apakah mengenal Allah cukup dengan menghafal Asma'ul Husna? Saya tak katakan menghafal. Jelas-jelas tadi saya katakan ikuti pengajian Asmaul Husna jam 10 pagi Sabtu. Udah dijelaskan sedetil-detilnya. Di mana pengajiannya di bawah bawah tuh sekarang tempatnya hebat, megah, mewah macam hotel bintang lima. Ustadz udah masuk belum lagi. Tahu dari mana? Nengok di Facebook. Ikut pengajian Asmaul Husna yang ngaji pakar tafsir, ikut. Kalau kita diundang doa syukuran di rumah bandar narkoba bagaimana Pak Ustadz? Tak usah datang. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, tolak dengan tangan. Hei, eh, narkoba, berhenti pakai tangan. Kalau tidak kami pukul nanti. Kalau tak sanggup karena dia preman pakai mulut, berhenti. Pakai mulut pun tak sanggup. Pakai hati, jangan ikut. Embargo dia. Wazalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Begitu tak ada orang datang dia heran. Kenapa mereka tak datang? Ini makanan sudah banyak. Kenapa tak datang? Karena ente bandar narkoba. Uh, aku salah. Dia tahu dia salah datang. Ustaz pun datang beramah-ramah pula dengan dia. Ya Allah panjangkanlah umur bandar narkoba ini ya Allah. Tak betul perbuatan, batil. Kita tadi mengkaji husnuzon. Apakah kita perlu husnuzon pada pemerintah kita sekarang Pak Ustaz? Mancing-mancing nampaknya. Eh? Apa pula usnuzon? Ulama dikriminalisasi. Perampok dibiarkan. Pengkhianat dilepaskan. Yang amanah ditangkap. Mau husnuzon juga itu. Oh, ah. udah tahu saya orangnya mudah dipancing. Dipancing juga lagi. Selama ini saya melakukan kegiatan saya selalu menelpon sama ibu di kampung minta doanya. Mantap. Adik-adikku yang sedang merantau di Pekanbaru, kuliah, kerja, ada apa-apa telpon ibu di rumah. Jangan sampai emak tuh pergi ke tempat servis HP, "Pak, tolong HP saya tengok kan, Kenapa kok nggak berbunyi udah sebulan? Anak saya biasanya nelpon. Apa kata tukang servis? HP-nya nggak apa-apa, Bu. Anak ibu aja tak ingat lagi. Kok bisa dia lupa dengan emak? Kalau lah emak kita tu dulu lupa menyusukan kita agak dua jam. Tak sebesar ini kita sekarang. Kenapa kita bisa lupa sampai dua tiga hari sama dia? Inilah payahnya orang ini. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan keringanan. Bagaimana harus membalasnya Pak Ustadz? Sedangkan buat ngirimkan uang saya belum punya Pak Ustadz. Man ahsana ilaikum. Siapa yang membuat baik pada kamu? uhu balas dia. Balas mati. Tak bisa saya membalasnya. Fada'u lahu doakan dia. Rabbi firli wali walidayya ma kama rabbayani saghira Panjangkan umur makku ya Allah Sehatkan dia ya Allah Jauhkan dia dari penyakit ya Allah Terangkan matanya baca Quran ya Allah Terangkan telinganya dengar pengajian ya Allah Istiqomahkan hatinya ya Allah Matikan dalam la ilaha illallah ya Allah Tenangkan batinnya ya Allah Mohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kau sanggup balas, balas Bisa berangkat dia kan haji umrah, berangkatkan. Kasihkan dia makan enak-enak, pakaian bagus-bagus. Itulah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sanggup, doa. Tak sanggup saya Pak Ustaz, masih susah, belum lagi doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan. Hadiri kajian hadis bersama Ustaz Abdul Somad hari Selasa 28 Maret Ba'da Maghrib Masjid Nurul Islam Jalan Kakap Tengkerang Selatan, Harapan Raya, depan Arhanud. Masuk, belok kiri, belok kanan. Kalau nyasar, jangan lupa tanya. Ustadz saya punya abang ipar, dia punya warung makan, namun dengan bukanya warung tak jauh cari modal dengan cara riba. Hal musyrik pun dia tempuh, kasihan saya nengok kakakku dan ponakanku sampai-sampai. Tadi saya ini aku pula. Sampai-sampai solat pun dia larang. Sudah saya coba, saya kasih saran namun hati kakakku pun sudah tertutup Pak Ustaz. Orang tua pun berani dia bentak. Bolehkah adik-adiknya membenci sifat kakak ipar dan kurang silaturahim ini? Adik itu wali. Abang wali. Adik wali. Abang sama adik panggil itu. Bang, dengan cara yang lembut. Abang ni kan rijalu qawwamuna ala nisa. Meluruskan kakak kami tulang rusuk yang bengkok. Mengapa abang pula malah membengkokkan dia? Kenapa abang tak bawa kakak kami ini ke jalan Allah? Ah, maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau dibenci, ditinggal makin kacau lah dia. Jangan ditinggal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Letak murun nabil ma'ruf. Ajak dia buat baik. Kasih dia buku. Bawa dia ke masjid, ajak dia pengajian. Besok subuh Ahad, ini kaji harus diamalkan. Balik dari sini, jumpai abang ipar itu, besok subuh bawa dia kemari. Tak bangun dia siram dia pakai air dekat tiga gayung. Bagaimana hukum asuransi mobil Pak Ustaz? Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi nyawa. Kata Syekh Ali Jum'at terbagi tiga. Yang pertama haram karena ada unsur gambling, gharar, judi. Yang kedua boleh karena ada unsur ta'awun tolong menolong. Yang ketiga tengok pelakunya apakah profit atau non profit. Pilihlah salah satu dari fatwa ini. Ustaz sendiri pakai asuransi mobil apa tidak? Tidak. Selama asuransi kita tidak pernah klaim, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ah, itulah sama hukum tadi. Bolehkah kita kredit mobil melalui bank syariah? Boleh. Apa dalilnya Pak Ustadz? Karena akadnya dua, murabahah, mudarabah permodalan. Pergilah kita ke bank konvensional. Saya pinjam duit 100 juta. Pinjam duit 100 juta, nanti bayar pakai duit. Duit dengan duit riba, haram. Orang tak paham ini akad. Disangkanya dia tak seru yang beda konvensional dengan dengan syariah itu di akadnya. Kalau di bank syariah gimana? Ini kawan saya yang beli mobil melalui bank syariah. Mat, Ambo baru Bali Oto. Di bank syariah. Pak acaranya kok. Saya datang ke bank syariah. Saya minjam duit. Kata bank syariah kami tidak memberi duit. Karena duit riba Arab. Bapak untuk apa? Untuk beli mobil. Kami hanya permodalan. Nama akadnya morobah. Jadi gimana? Bank membeli mobil itu cash. Bank membeli mobil itu cash. Setelah menjadi milik dia, lalu datanglah orang membeli mobil ini secara kredit. Maka akadnya adalah uang dengan barang. Buka somat Moroko spasi kredit. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu memberi gandum tidak cash. Membeli budak, bahkan ada yang membeli budak sampai 4 tahun tidak cash. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Ustadz beli mobil yang di bawah itu pakai bank syariah? Tidak. Pakai bank apa? Amak bank. Pinjam duit sama mak. Tak ada ya. Pinjaman lunak. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bank bunga itu daripada bank konvensional. Dalam ajaran Islam hukuman bagi pencuri potong tangan, berzina dirajam atau dicambuk seratus kali. Bagaimana halnya dengan orang yang memfitnah? Wallazina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina walam ya'tu bi arba'ati tidak bisa mendatangkan arbaati empat syuhada saksi Fajliduhum samani najaldah Cambuk mereka seratus kali Hei pezina Ente sedang memfitnah kawanku Mana saksimu empat Kalau tak ada saksi empat Kau dicambuk seratus kali Antara yang menuduh dengan yang dituduh Tipis saja bedanya Kalau kau bisa membuktikan Aku yang dicambuk seratus Tapi kalau kau tak bisa Kau lapan puluh Mau aku seratus apa ente lapan puluh Begitulah Islam menjaga kehormatan saudara. Jangan main fitnah. Apa hukumnya sholat di belakang imam yang berbeda mazhab? Misalnya imam meyakini bersentuhan kulit dengan wanita tak batal. Sedangkan kita meyakini bersentuh kulit batal. Ya tak apa-apa. Batal lah Pak Ustaz. Imam kita tuh tadi kan sudah megang bininya di rumah. Berarti dia batal. Bagaimana kita berimam dengan dia? Kalau begitu memahaminya, maka semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang mazhab syafi'i tak boleh ikut Syekh Sudes. Karena Syekh Abdurrahman Sudes itu mazhabnya Hambali. Menurut mazhab Hambali, bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tak bersyahwat. Bersyahwat baru batal. Maka dalam berbeda pendapat ini, maka dia boleh mengikut imam itu. Karena kalau tidak begitu, semua mesti mengulang balik solat yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi karena mereka di sana bermazhab Hambali. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Itu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya. Ketua Mufti Saudi Arabia, saya bermazhab Hambali. Kalau ada orang mengatakan kami tak bermazhab, Saudi Arabia bermazhab Hambali. Makanya di Masjidil Haram subuh tak ada kunut karena Makkah bermazhab Hambali sejak 1924. Kok sejak 1924? Raja yang baru datang kemarin Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz menggantikan ayahnya King Abdul Aziz King Abdul Aziz itulah raja pertama Saudi Arabia 1924 sebelum 1924 itu Makkah Madinah dipimpin bukan oleh King Saud tapi dipimpin oleh Syarif Hussein. yang terakhir namanya Syarif Aunur Rafiq mazhabnya Syafi'i Mufti Mazhab Syafi'i, Imam Mazhab Syafi'i di Makkah meninggal 1916. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Minangkabau, orang awak bana. Orang bukit tinggi. Merantau ke Makkah. Hafal Quran, hafal hadis, alim. Diangkat menjadi mufti Mazhab Syafi'i. Makanya yang balik dari Makkah dulu Mazhabnya Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi punya murid wong Jawa dari Jombang jenenge sapa Hasyim As'ari pulang ke Jombang mendirikan ormas Nahdlatul Ulama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Medan Melayu Delhi namanya Hasan Maksum pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi murid-muridnya itulah yang mendirikan Al-Wasliyah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Bukit Tinggi mendirikan pesantren. siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dipanggil orang Inya Canduang. Mendirikan ormas namanya Perti. Makanya Perti NU dengan Al-Wasliyah mazhabnya sama, podo, sami mawon. Lah, jaleh nanti. Apa hukumnya solat Jumat jika khutbahnya salah? Seperti adanya rukun khutbah yang tertinggal. Makmum mengingatkan. Pak Imam, Pak uh, Pak Khotib itu tadi ada rukun yang tinggal. Dan Khotib jangan marah. Dia mesti terima kasih karena ada yang mengingatkan dia. Apakah diulangnya dari awal? Tidak. Cukup satu khutbah saja. Karena kalau khutbah kedua itu cukup rukun, sah. Khutbah kedua itu aja yang diulangnya. Berapa rukun khutbah itu? lima, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma lil muslimina wal musliman. Cukup. Alhamdulillah. Salawat. Ayat. Wasiat takwa. Doa. Lima rukun khutbah. Anak-anak lajang mesti hafal rukun khutbah. Mana tahu nanti musafir di jalan tak ada khotib langsung naik ke atas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allah firil muslimin wal muslimat. Duduk, tegak lagi ulang lagi. Loh, kok pendek betul kata jamaah. Masih syukur aku bisa, kau tak bisa lagi. Seorang wanita gadis hamil di luar nikah karena pergaulan bebas ada yang hamil satu bulan, ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan. Kemudian dia menikah. Jika bayi yang dikandung lahir tidak kurang dari enam bulan dari usia pernikahannya, apakah anak tersebut dinisbatkan sebagai anak dari laki yang wanita-wanita tersebut tidak ada cerita enam bulan, tiga bulan, satu bulan pokoknya asal dia curi start mencoblos sebelum hari H maka anak yang lahir itu nanti efeknya empat. Yang pertama, tidak boleh pakai bin-binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan-perempuan-perempuan, maka tidak boleh dia menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu hidup, bapak itu mati, anak itu tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau ternyata anak itu gadis, nanti setelah 25 tahun dipinang orang, maka bapak itu tidak boleh menjadi wali pada acara nikahnya. Walinya siapa? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sah apa tidak? Seorang sholat berjamaah Imam yang tidak baca basmalah ketika baca fatihah Atau baca basmalahnya sir Padahal imam tersebut sedang solat maghrib Dan makmum meyakini basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah Sah apa tak sah? Sah Mana dalilnya? Waktu Madinah itu dulu Dipimpin Imam Maliki Imam Maliki meninggal tahun 179 Waktu itu Madinah mazhabnya Maliki Imam Maliki tidak baca Bismillah Allahu Akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن maka jamaah haji yang datang mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tetap berimam. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Ada bukunya di rumah Pak Ustaz, bacalah. Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Apa hukumnya bagi orang menyampaikan dakwah Tapi yang disampaikannya salah tafsir Al-Hakim seorang ulama Iza jitahada kalau dia sudah berusaha berijtihad Fa'asaba betul Falahu ajrani dapat dua pahala Fa'iza akhto'a kalau dia tersalah, tersilap, terkeliru Fajlahu ajrun wahid satu Tapi dengan syarat Dia sudah berusaha Optimal Semalam saya diwawancara oleh anak kita yang sedang penelitian. Ustadz sebelum menyampaikan hadis itu apa persiapan Ustadz? Pertama saya baca hadisnya dari kitab apa. Yang kedua periwayatnya siapa. Jelaskan orangnya. Baca di biografi sahabat. Biasanya saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Karena dia orangnya terpercaya. Kalau hadis itu ada unsur fikih, baca kitab fikih. Kalau ada kandung masalah akidah, baca akidah. Kalau ada terkait masalah kedokteran, kita kan punya jamaah yang dokter. Tanya dokter, jangan sampai salah ngomong. Setelah kita berusaha, ternyata kita silap terkeliru, mudah-mudahan ada orang meluruskan kita. Yang tak betul itu adalah ngomong sendiri tanpa baca. Kamu dapat dari mana? Saya dapat ilham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Emangnya semudah itu? Maka kita berusaha. Walladzina jahadu fina orang yang berusaha lanahdiyannahum subulana kami akan tunjukkan jalannya. Saya pertama pulang 2008 bulan puasa. Dibawa Dr. Mustafa Umar ke TPRI di Rumbai. Rumah Dr. Mustafa Umar waktu itu jalan Gulama. Dari Jalan Gulama ke TVRI Rumbai tak ada ngobrol. Diam saja. Dia sedang baca tafsir. Oh begitu dokter tuh baca tafsir ternyata. Oh baca tafsir, menulis, baca di mobil. Saya kalau baca di mobil mual, mau muntah. Ah beliau dari Jalan Gulama sampai itu membaca. Karena dia penuh dengan pengajian. Banyak saya belajar. Begitu cara baca, tulis. Kalau Bapak tengok ada buku panjangnya itu, itu tulis. Dia kalau udah baca ditulisnya, baca tulisnya, baca tulis, baca diulangnya balik. Maka saya heran nengok mahasiswa zaman sekarang di lokal saya, satu pun tak ada nulis. Macam hebat aja. Ente kenapa tak tulis? Senyum-senyum dia. Kenapa tak tulis? Rupanya direkamnya. Nah, itulah Ustadz jangan suuzon. Nah, bagaimana pula hukumnya bagi orang yang mendengarkan serta mengamalkannya? Maka kita mesti komparatif, maka mengcompare studi perbandingan itu tak salah. Kalau tak dijelaskannya hadis itu, tanya ke orang. Tak dijelaskannya ini referensinya dari mana, tanya. Tak salah itu. Kalau saya menjelaskan suatu hukum, tanya balik ke Ustadz Mas Riyadi Hasan. Ustadz itu dari syariah. Tak salah. Bukan berarti Bapak Ibu meragukan saya untuk mentausik, untuk meyakinkan. Nah, itu. Jadi kalau dia mengamalkan tanpa dia pahami, makanya di buku itu saya tulis hadisnya sahih diambil dari sini. Coba tengok buku. Setiap buku yang saya tulis, 77 tanya jawab salat 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab seputar puasa, itu semua dijelaskan dari kitab ini, halaman ini, jus segini. Supaya apa? Amanah jangan sampai orang beramal dengan amal yang dalilnya salah. Apa hukum baca kalimat taibah? Subhanallah, walhamdulillah, istighfar, tapi tak sesuai menurut ilmu tajwid panjang pendek. Tak bisa. astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Itu ada tajwidnya. Nama tajwidnya baca sesuai cepat. Kalau dia pelan panjang astaghfirullah al-azim. Subhanallah walhamdulillah. Tapi kalau dia pelan subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu sudah terhitung panjang. Cukup. Yang tak betul itu sma sma sma sma sma sma sma sma sma. Itu tak betul. Mohon penjelasan Ustaz tentang makna rububiyah. Rubub diambil dari kata Rab. Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki itu makna rububiyah meyakini Allah mencipta Allah menjaga Allah memberi rezeki maka ketika orang mengatakan ya Rab engkau yang mencipta aku engkau yang menghidupkan aku engkau yang memberi rezeki aku Rab Bacaan doa keselamatan yang dibaca sebelum salam Apakah dibaca saat telunjuk masih tasyahud Atau sudah diturunkan Masih tasyahud Semuanya. Apapun doa yang dibacanya di ujung, menambahkan doa kalau mau tambah di ujung. Ya lahu berdoa. Setelah habis semua doa, baru turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selama masih berdoa, tunjuk. Karena bunyi hadisnya, wa yushiru, Nabi menunjuk, wa yadu'u dia berdoa. Habiskan doa, baru turun. Setelah mengambil wuduk dan masuk masjid sebaiknya sholat apa dulu? Sholat sunat wuduk atau al masjid? al masjid dulu. Baru sholat sunat wuduk Karena kalau sudah sholat sunat dulu, dulu maka batallah al masjid. Karena al masjid itu tengok bunyi hadisnya. Iza dakhala kumul masjid. Kalau kamu masuk masjid, fala yajlis. Jangan duduk. Ketika dia sholat wuduk duluan, maka dia sudah duduk. Kecuali dia sholat tak pakai duduk. Ada sholat tak pakai duduk. Mana ada? Tahiyatul masjid dulu, baru dia sholat sunat wudhu. Kata Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan satu hadis pun dari gurunya Imam Bukhari. Kenapa Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan satu pun hadis dari gurunya Imam Bukhari? Kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hambal? Padahal Ahmad bin Hambal itu gurunya langsung. Setelah dibuka-buka, mereka pakai sanat Ali dan sanat Nazil. Satu, dua, tiga. Semakin sedikit jumlah antara dia dengan Nabi, maka semakin tinggi kualitas sanat itu. Namanya sanat Ali. Kalau yang satu ini sanat Nazil. Contoh, saya punya murid di kelas internasional. Itu murid saya. Lalu saya mengambil dari Dokter Mustafa Umar. Maka dalam sanatnya murid kelas internasional dari Abdul Somad dari Mustafa Umar. Murid kelas internasional dari Abdul Somad dari Mustafa Umar. Satu, dua, tiga. Ternyata anak kelas internasional ini kuliah di Pasca UIN. Dan dia belajar langsung ke Ustadz Mustafa. Maka ketika dia belajar ke Ustadz Mustafa, dalam periwayatannya langsung dia sebut dari Dr. Mustafa Umar. Tak disebutnya Abdul Somad. Bukan berarti dia menyepele mengecilkan saya. Karena dalam ilmu hadis lebih tinggi sanan Ali. Kalau langsung ke sumber periwayatan. Jadi jangan katakan dia tak belajar kepada Imam Bukhari, dia belajar ke Imam Bukhari, tapi kalau sanad itu ada yang langsung ke guru Bukhari, maka dia pakai yang langsung tidak dia sebutkan Imam Bukhari di dalam. Tapi dia murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari. Imam Muslim murid Imam Bukhari. Nah, ini tentang masalah penyebutan nama dalam sanad. Nah, apa Ustaz? Kalau kita mau kodok solat, apakah boleh setelah solat fardu tapi tidak mengerjakan ba'diyah? Laksanakan ba'diyah. Bagaimanapun keadaannya ba'diyah. Selesai ba'diyah baru kodok usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Mau cepat Pak Ustadz, pilih ayat kulhu kulhu kulhu kulhu. Bagaimana jika sebuah masjid menghadap kuburan? Kiblat imam hanya sebatas dinding dan pagar, kira-kira 2 meter. Apakah ada jarak antara batas solat dengan kuburan? Masjid Sahabudin, di dalamnya ada kubur Sultan, Masjid Ar-Rahman, itu di bawah antara masjid dengan kantor KPU, kantor Kemen, kantor KUA, kantor MUI, zakat itu ada kubur di bawah. Maka yang tidak boleh itu adalah merancurkan merancurkan kuburan, diletakkan masjid di atas. Ini kubur Abdul Somad. Lalu datang traktor diratakan, dibuat masjid di atas. Namanya Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Itulah kronologis hadis La'anallahu liyahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur orang soleh menjadi tempat ibadah. Mana contohnya? Gereja Santo Thomas. Itu makam Santo Thomas yang diratakan bangun gereja di atas. Mereka ngalap barokah dengan itu. Dalam Islam tak boleh. Adapun solat menghadap kubur dengan ada tembok. Walaupun langsung di balik tembok. Di sampingnya ada kubur tidak tidak apa-apa. Maka bedakan antara tiga. Solat menghadap kubur, solat di masjid yang di bawahnya ada kubur, atau solat di masjid yang kelilingnya ada kubur. Masjid raya pasar bawah, masjid raya senapelan, kubur di samping. Maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah, dalam masalah solat di masjid yang ada kubur. Tengok. Apakah kita seorang anak boleh mengkodok puasa orang tua kita tapi dia masih hidup tak boleh tunggu dia meninggal tak sabar betul saya meninggal sabarlah orang tua kita sehat tapi kadang dia kerja lelah jadi dia buka puasanya orang tua yang kerja cari nafkah dia buka puasa suruh dia tulis nanti mudah-mudahan rezeki bertambah badannya sehat dia ganti di hari yang lain fa'iddatum min ayyamin ukhar gantilah di hari yang lain. Naskah super smart. Suami saya pernah mendengar hadis disampaikan seorang ustadz cukup terkenal. Suami saya nontonnya di youtube.com. Tidak akan masuk surga seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya. Kecuali untuk menyelamatkan diri. Jika tuannya itu membahayakan nyawanya gimana Pak Ustadz? Budak hamba sahaya, tuannya itu baik, sopan, lari dia. Konteknya ceritanya waktu itu masih ada perbudakan. Hadis ini jangan jadikan alasan untuk melanggengkan perbudakan. Allah menghapuskan perbudakan dalam Islam dengan cara berangsur-angsur seperti pengharaman khamar. Komar boleh, tapi mudaratnya banyak. Komar boleh, tapi jangan waktu dekat sholat. Komar haram. Begitu juga dengan perbudakan ini. Berangsur-angsur dihapuskan, akhir-akhir hilang. Konteks hadis ini ketika masih ada perbudakan dulu, tuannya baik, tiba-tiba lari budak itu. Maka dia dianggap sudah berkhianat. Tapi dalam Islam jangan lupa, kalau mengkaji hadis perbudakan, kaji juga. Siapa yang memukul wajah budaknya? tebusannya memerdekakan. Siapa yang melanggar sumpah, memerdekakan. Siapa yang maaf cak, memerdekakan. Berapa banyak hukuman-hukuman adalah memerdekakan budak. Maukah kamu kutunjukkan amal paling abdol Merdekakan budak. Bagaimana kalau membahayakan nyawanya? Wajib dia lari. Latul qubi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh milih mati. Boleh dia menyelamatkan diri. Tidak akan masuk surga seorang istri yang lari dari rumah suaminya Si ustaz menyimpulkan bahwa kedudukan istri lebih kurang sama dengan budak. Bila si budak bisa dikerangkeng, maka istri pun bisa dikerangkeng. Ini ustaz ini dikerangkeng orang lain. Budak itu hak milik. Sedangkan istri hak akad. Budak bisa dijual, bini tak boleh dijual. Kalau saya punya budak, budak saya itu kerja, lalu setelah pulang, gajimu mana? Gajimu untukku tapi istri tak bisa begitu. Ini kalau ada suami, istriku semua gajimu, itu sama di diperbudaknya bininya itu. Akad budak beda dengan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat Kan begitu bunyinya dulu. Aku nikahkan. Bukan aku jual anakku ini kepada engkau dengan... Mana ada orang tua mau menjual anak gadisnya? Dengan mukena yang harganya 100 ribu di pasar Ramayana. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala seorang istri dari sujudnya bila dia durhaka sama suaminya. Ini katanya dari pengajian Ustadz Somad. Mana rekamannya? Semua pengajian kita terekam. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala istri dari sujudnya bila duraka kepada Lau kuntu amiran ahadan Seandainya aku boleh menyuruh orang Ayas juda ala ahadin Sujud ke manusia seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata siapa yang mati suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang amanah, suami yang adil, yang membimbingnya dalam jalan Allah, Adapun suami yang berkhianat, maka istri punya hak, nama hak istri khuluk. Khuluk. Saya melepas baju saya. Begitulah seistri bisa melepas ikatan dengan menggugat ke pengadilan. Jangan bodoh-bodohi anak perempuan kita oleh laki-laki pecandu narkoba dengan ayat berdalil untuk membodohi perempuan. Dengan mendengar ketiga pernyataan di atas, maka suami saya semakin berada di atas angin. Sebelum dia mendengar hadis tadi dia sudah di atas angin. Sekarang makin di atas angin. Malu sebenarnya saya cerita, tapi silakan Ustaz sensor saja mana yang perlu. Tak tersensor lagi sudah terbaca semua. Hampir 18 tahun, 14 tahun makan obat penenang. Obat tidur, obat traumatik dua kali menjalani talak, tinggal satu kali saya mengalami KDRT. Sampai 2009 masih mengalami kekerasan fisik sampai saat ini masih mengalami kekerasan verbal. Saya sudah menjalani berkali-kali rukyah, ada reaksi apapun di tidak ada reaksi apapun di tubuh akhirnya sekarang lebih banyak mengaji dan memahami Al-Quran dengan baca artinya maka ibu padahal dokter sendiri ini semuanya isinya curhat kepada Ustaz Abdul Somad kita doakan tapi doa tak menyelesaikan masalah kalau tidak ada usaha kalau ibu punya wali masih ada ayah ayah sudah meninggal ada abang ada adik ada kakak, ada pakcik, ada abang ayah, ada adik ayah, maka suami ini mesti dipanggil, didudukkan. Konseling dengan Dr. Mustafa Umar. Beliau itu orangnya lembut. Mudah-mudahan bisa dilembutkannya hati suami ini. Kalau dihadapkan sama saya, jangan. Makin keras dia nanti. Mohon doa untuk kesembuhan jamaah yang sedang sakit. Bapak Edi Pranoto. Nanti kita mohon kepada Allah supaya diberikan Allah kesehatan, kesembuhan. Dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah Dari Abu Hurairah, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat Ketika itu wajah Azar ada debu hitam Lalu Ibrahim berkata, bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar jangan menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tak menentangmu. Ibrahim berkata, Ya Allah, engkau sudah janji kepadaku untuk tidak menghinakan aku hari hari kiamat. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada ayahku jauh dariku? sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang kafir kata Allah lalu dikatakan pada Ibrahim Ibrahim apa yang ada di depanmu maka Ibrahimnya melihat ternyata ada seekor anjing hutan maka anjing itu diambil kakinya lalu dibuang ke neraka Apakah anjing yang ada di depan Ibrahim itu adalah azar yang berubah menjadi anjing Pak Ustadz? Apa maksudnya? Yang dilihatnya di depan itu apa? Semua orang yang tidak beriman maka dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa orang kafir itu dikatakan seperti anjing? uhuyal hath. Kalau kau usir dia, dia menjulurkan lidah. Kalau kau biarkan pun menjulurkan lidah. Tetap menjulurkan lidah. Diusir menjulurkan lidah, diam pun menjulurkan lidah. Itulah mengapa orang kafir dikatakan macam anjing. Apakah azar masuk di dalamnya? Azar masuk di dalam. Semua yang kapir-kapir sama macam azar masuk di dalamnya. Tatruk huyal has. Kau biarkan dia, lidahnya tetap juga terjulur. Tak ada respon sama sekali. Berceramah ustaz, khutbah Jumat, tak ada. Not responding. Berapa umur Ismail waktu dia dikorbankan oleh ayahnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya Quran tak ada menyebut umur ketika dia mencapai usia remaja usia anak remaja belia falamma balagha ma'ahu saya nanti ulama berpendapat ada yang mengatakan 15 ada yang mengatakan 17 ada yang mengatakan sekian ijtihad tapi yang jelas ketika dia sudah sampai usia balagha ma'ahu saya usaha anak yang sudah bisa berusaha sudah akil balik Bagaimana seharusnya seorang istri yang mengetahui suaminya telah berzina dengan perempuan lain? Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, perselingkuhan tidak terampunkan. Maka kalau ibu menggugat suami ibu ini ke pengadilan, maka hakim tidak ada alasan 99,9% maka akan dijatuhkan talak. Kenapa? Karena perzinahan, perselingkuhan termasuk pasal yang terberat. Beda kalau suami itu sekedar pemabuk atau KDRT, perselingkuhan di atas. Menurut ajaran Islam, apakah istri ini harus minta cerai atau terus mempertahankan pernikahannya? Ibu panggil wali, lagi-lagi wali-wali. Sekarang wali ini hanya dipanggil waktu akad nikah saja. Habis itu tak tahu dia lagi wali. Maka wali ini dalam Islam luar biasa dia tetap ada kuasa. Nanti dinasihatkannya. Setelah itu ibu istiqorohlah baik-baik. Kalau rasanya demi anak Pak Ustadz saya pertahankan ini bla bla bla bla bla. Kalau sabar tahankan. Kalau tak sabar tuntut lepaskan. Dia sudah taubat nasuha. Tiap hari menangis, mengenang dosanya, terimalah dia dengan baik. Atta ibu minazam zambi balah. zambalah. Orang yang sudah bertobat macam tak berdosa. Ustadz bagaimana hukumnya kalau kita mandi? Mandi tak pakai baju. Apa hukumnya? Orang Yahudi mengejek Musa. Musa itu kata dia kena penyakit hernia. Maaf cakap membesar buah kelamin. Musa tak mau mandi telanjang sama kita. Orang Yahudi mandi telanjang. Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit malu dia. Nabi Musa setiap mandi di balik batu besar, ada batu mandi. Suatu hari digeser Allah batu itu. Nabi Musa sedang mandi bergeser batu itu sehingga mereka menengok Nabi Musa. Apa kata mereka? Oh ternyata Musa tak sakit. Nampak mereka ternyata Musa tak sakit. Apa cerita di balik itu? Artinya Musa mandi di balik itu orang tidak nampak tapi dia tetap tak pakai basahan. Inilah dalil sebagian orang yang membolehkan mandi tak pakai basahan. Adapun yang mengatakan mandi pakai basahan adab karena dia tetap ditengok malaikat kiraman katibin, maka dia tetap. Maka yang paling baik mana? Beradab pakai basahan. Yang paling bagus. Walaupun dia tak ditengok orang, tapi dia menjaga adabnya kepada Allah dan kepada malaikat. Bagaimana kalau setelah mandi langsung berwuduk tanpa penutup? Pakailah pakaian duk kalau cerita sah dan tak sah, sah. Tapi kan kita cerita afdol tak afdol. Nanti bapak bertamu ke rumah orang, dikasihnya makan nasi pakai kecap. Ini kok nasi pakai kecap aja? Ini sah, tapi tak afdol. Kalau mau afdol, ada sampode, ada pula macam lengkap semuanya, ada kelopong, ada. Ah, ini mau afdol. Orang banyak sekarang asal sah aja lah. Asal sah aja lah. Kau tadi sholat tak ada, kau beliau ya, tak ada, pak dia tak ada. Cepat betul nanti sholat. Aku baca fatihah aja. Tak pakai fitah, enggak. Tak pakai ayat, enggak. Mana bisa? Yang penting sah. Nanti pas masuk surga, dikasih Allah. Kenapa itu ya Allah? Ah, sah itu kata Allah. Apa boleh Ustaz kalau kita lagi maaf-maaf cakap berhubungan Ditanyakan kepada Syekh Yusuf Qardawi, dijawab Syekh Yusuf Qardawi, kata Syekh Qardawi itu kata dia dibacakannya ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka, tutuplah aib dan cacatnya. Nisaukum harusul lakum, istri kamu itu sawah ladang kamu, fa'tu harusakum anna syi'tum kamu datangilah dia dari mana arah saja. Selama maaf, maaf, maaf cakap, dia tidak berhubungan melalui dubur, lubang anus. Selain daripada itu, maka adapun e, cara-cara binatang, maka kata Syekh Yusuf Qardawi ini bukan e, tradisi orang timur. Maka ini orang kapir kata Syekh Yusuf Qardawi. Ada fatwa dia tentang itu. Kunna Apa maksud sebenarnya hadis ini Ustaz? Sebab banyak masjid kita kita sop-sopnya berada di antara tiang-tiang. Kunna nunha, kami dilarang an membuat sop bainas sawari ala ahdi Rasulillah. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Ini tiang, ini tiang. Lalu antara dua tiang itu dibuat sop. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Apa maknanya? Buka fatwa para ulama. kalau masjid itu penuh solat Jumat maka boleh di antara dua tiang. Hari Jumat ini tetap ada. Tapi kalau pada solat Maghrib, solat Isya, maka dibuatlah sob yang tak ada tiang. Sob, sob, sob, sob. Sob satu, sob dua, sob tiga, sob empat. Pas sob lima itu terhalang tiang, langsung melompat ke sob enam. Tapi di sini rasanya maghrib tak sampai 6 sok nih. Mana tahu masjid bapak tiangnya banyak. Makanya arsitektur yang dipakai itu arsitektur kubah. Apa guna kubah? Dengan tiang melengkung tak ada tiang di tengah. Itu tujuan kubah itu. Dengan tiang melengkung tak ada tiang di tengah. Tapi kalau ada tiang, pada sholat Jumat boleh diisi. Tapi pada saat yang tempat lapang dilompati. Itu tentang makna hadisnya. Bagaimana cara untuk menghentikan suara keluarga dari merokok? Mereka banyak berdalil. Tak semua orang ormas mengharamkan. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia rokok haram bagi ibu hamil ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat merokok makruh. Ustadz merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Jadi ada kawan saya, Al-Hafiz, apal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel, Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU, Aku nek mengharamkan rokok yo ora penak. Rasanya enggak enak karena banyak KNU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Nah, itu pesan Kiai pada Naran dari kawan saya. Yang kedua, Ketua MUI Dumai baru saja diganti. Ketua yang baru. Yang lama Kiai Haji Lukman Sarip Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya itu ada kebun nanas, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Tiba-tiba malam itu datang segerombolan babi. Besok Pak Kiai bangun dia tengok nanas habis, ubi habis. Tembakau yang tak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun haram tembakau. Kata Ustadz Lukman Sarip, bukan kata saya. Jangan marah sama saya pula. Mungkin antum perlu mengkaji khusus tentang berhenti merokok di masjid mulia. Apa kaji khusus lagi? Fatwa sudah sejelas-jelas itu. Hadisnya cuma satu rokok itu. La wa wala diroro. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Dulu dibuat situ, merokok dapat merosak kesehatan. Kamu kenapa merokok? Ustadz, yang merusak kesehatan itu kalau rokok dapet. Kalau di Bali tidak Pak. Ah, ah tengok enggak? Rokok dapat. Yang dapat, Ustaz. Orang selalu berkilah. Ah, sekarang keluar tulisan baru. Pakai gambar-gambar menyeramkan. Rokok membunuhmu. Tetap juga orang tak peduli. Nanti mau dirubah lagi katanya. Matilah kau. Tetap juga orang tak berubah. Benarkah di dalam diri kita ini terdapat jiwa atau aura positif? Jika ada, apa langkah yang benar dalam Al-Quran hadis untuk menumbuhkannya? Saya sudah melihat aura kamu ini warnanya merah. Maka dia akan muncul kalau pakai batu cincin warna merah. Ini siapa yang punya aura-aura ini? Tak ada Dalam Islam itu kita hanya diajarkan dalam diri kita ada ruh. Ruh itu jangan dibiarkan mati. Kenapa dia mati? Karena tidak diisi dengan ibadah. Pagi dia disiram dengan sholat subuh. Bismika Allahumma ahya wa amun. Mau tidur malam. Tetap disiram. Baik jangan mati. Ketika bangun. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'lama amatana wa nusur. Mandi bersih. Datang ke masjid. Pokoknya laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Jangan ikut-ikut yang tidak-tidak. Ini baca di internet ada aura. Membangkitkan aura pejam mata. Bersemedi Bangkit aura, ini orang lebih percaya kepada ajaran kafir daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika boleh saya berpesan bila nanti kita dikumpulkan di kampung akhirat di mana nanti ustadz yang kami cintai atas kehendak Allah terpilih dalam golongan penghuni surga lihatlah kami sebagai wajah-wajah kami melihat ustadz saat ini yang haus golongan itu mudah-mudahan kita semuanya bisa saling tolong menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala al akhillah orang yang berkawan-kawan di dunia ini ba'duhum li ba'din adu mereka nanti akan berkelahi di akhirat semua yang berkawan akrab separtai sekelas segolongan sesuku akan berkelahi nanti di akhirat gara-gara ente lah aku korupsi gara-gara ente lah aku minum khamar gara-gara ente lah aku karaoke berzina ente salah juga waktu ku ajak kenapa kau mau illal muttaqun kecuali orang yang bertakwa mereka tidak berkelahi mereka saling puji mudah-mudahan mereka termasuk kita ke dalam orang-orang yang saling memuji, saling berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu sangka diri kamu lebih mulia. Yang berceramah ini boleh jadi hanya menyampaikan, tapi ketika di hadapan Allah yang mendengar itu amalnya lebih banyak. Boleh jadi Bapak Ibu menyelamatkan saya dengan doa-doa Bapak Ibu, Daau tulis syafi'i kata murid syafi'i namanya Hambali Ahmad bin Hambal Daau tulis syafi'i ku doakan syafi'i guruku Fi salati dalam salatku Arba'ina sana 40 tahun Apa doanya? Rabbi gfirli Ampunkan aku wali wali daya Kedua orang tuaku Wali Muhammad bin Idris as-Syafi'i Ampunkan guruku Muhammad bin Idris as-Syafi'i Belakangan ini marak kasus penculikan dan pembunuhan anak Sampai beredar video dalam masjid. Bagaimana menyikapi hal ini? Kami merasa tidak aman, takut anak-anak diculik walaupun dalam masjid. Bawa anak itu ke dalam masjid. Boleh kami menggendong anak waktu sholat Pak Ustadz? Bahaya menggendong anak waktu sholat adalah zaman Nabi ada orang gendong anak waktu sholat. Karena waktu itu belum ada pampers. Kalau anak itu terkencing, terasa dia meleleh, basah, panas. Sekarang tak bisa. Kalau kita gendong anak itu sholat, kencing dia di dalam batal sholat kita. Karena bawa najis. Oleh sebab itu maka petugas satu orang menjaga anak-anak. Kalau khawatir ada penculikan, ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan wallahu alam. Kalau khawatir jaga. Dulu orang takut dompet hilang, sekarang anak pun hilang. oleh sebab itu satu penjaga. Boleh dia tak ikut salat berjamaah apa Ustaz? Buat agak tiga orang, nanti mereka akan salat kloter dua. Macam Masjidil Haram Masjid Nabawi, petugas-petugas stop, nanti pas selesai salat mereka ulang tetap berjamaah balik. Ustaz, menggabungkan dua mazhab dalam satu ibadah nggak boleh kan Ustaz? Sat, dua tambah dua empat kan Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanafi, tapi pelaksanaannya menurut mazhab Syafi'i karena lupa. Bagaimana keadaan ibadah kita Pak Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanapi, tapi pelaksanaannya Syafi'i. Saya tak paham soal. Macam mana berniat Hanafi tiba-tiba jadi Syafi'i? Yang saya pahami menggabungkan mazhab ini begini. Cara wuduknya tadi Syafi'i, ambilnya air sedikit. Pas dia sholat, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Alamin. Cara wuduknya Syafi'i. Tapi fatihahnya hambali. Karena bismillahnya sir. Sah. Karena tidak saling membatalkan. Yang tak boleh itu saling membatalkan. Kalau tak paham mukoronah perbandingan mazhab, jangan campur mazhab. Apakah wanita yang haid tak boleh keramas? Ada yang membatal mengatakan apabila rambut wanita yang sedang haid itu rontok, dikumpulkan lalu suci. Perempuan-perempuan di tempat kampung saya, termasuk keluarga-keluarga saya, itu rambut kalau gugur digulung. Kuku pun disimpan, nanti waktu mandi dibawa. Maka waktu saya ingat di Mesir jumpa sama ketua lembaga fatwa Al-Azhar, lembaga riset Al-Azhar, namanya Majma' Al-Buhuth, riset Al-Azhar, akademik Al-Azhar, akademik research, Majma' Al-Buhuth Al-Azhar. Namanya Syekh Said Askar. Jumpa di jalan, tak sengaja nampak, eh Said Askar, menjumpai ulama di Mesir itu mudah, tak terlalu banyak protokoler. Jumpa saya salam tangannya, Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam. Visual ya Syekh. Di jalan. tapi muskilah ya bni. No problem. Apa dia? Fi baladi. Di negeri saya. Iza kanat unaka imra'atun saqatat sa'ruha. Kalau ada perempuan yang gugur rambutnya. Wahiyah haid. Waktu dia sedang haid. Wahamilaha ilal ghusl. Dibawanya nanti waktu mandi. Senyum Syekh Said Askar. Apa kata dia? Nakku. Ya bni. Wahai anakku. Kalau rambut itu gugur, maka dia macam sampah. Biarkan aja. Yang dianjurkan itu jangan memotong secara sengaja saat sedang haid. Tujuh hari itu sebelum masa haid itulah dia potong kuku. Tapi kalau kukunya patah, eh, biarkan saja kata dia. Tak perlu dibawa nanti mandi. Karena dia macam sampah. Dibacakannya ayat la nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih daripada itu. Itu langsung saya tanya langsung ke Syekh Said Askar. Ayah saya umurnya sudah 53 tahun. Tapi jarang sholat berjamaah ke masjid. Kalau ayah sholat berjamaah di rumah, apakah boleh Pak Ustaz? Maksudnya anak-anak dan istrinya. Apakah tetap 27 derajat? Kalau ayah itu sehat walafiat, tak sakit, tak sakit pinggang, tak sakit kaki, tak sakit apapun, maka dia tetap ke masjid. Tidak ada Nabi sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di rumah tak ada. Nabi sholat di rumah itu tahajud malam, qabliyah, ba'diyah, sholat sunat. Bagus sholat di rumah. Adapun sholat tetap di masjid maka bapak tetap di masjid. Layan tahiyanna. Jangan lagi mereka sholat di rumah. Kalau mereka tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kami di rumah punya peliharaan ayam kampung. Beberapa ekor, mati. Pertanyaannya, apakah boleh makan daging ayam yang sedang sakit? Ayam yang sedang sakit, selama sempat dia dipotong, matinya karena dipotong itu sah. Udah mulai matanya sayu, dah udah berkeruh dia sudah ah, potonglah bismillah potong boleh Ustaz suara tergesa-gesa nih Ustaz somat Ustaz ya betul betul nih Ustaz betul ini Ustaz ada kambing ditabrak bis tadi Pak Ustaz boleh kami potong saya bilang potonglah setelah dipotong selesai ditutupnya baru saya ingat kambing siapa lupa saya bertanya Tak bisa saya telepon balik. Itu berdosa saya entah kambing siapa Tapi saya husnuzon itu kambing diam. Selama sempat kita potong, kuman-kumannya, kumannya sudah keluar dengan habisnya darah karena semua bakteri ada dalam darah. Maka kata ulama, andai medko, med daging, med gila, ko sapi, ko sapi gilo. Andai dipotong menurut cara Islam, potong bersih, keluar darahnya, dicuci bersih berkali-kali sampai tak ada darah menggumpal, dimasak 100% 100 derajat Celcius, pasti tak akan ada. Kenapa mereka bisa sakit? Darah tak keluar. Setelah darah tak keluar, daging sapi dipotong-potong. Diletakkan di atas api, kejap-kejap saja, masukkan ke roti, makan, hamburger mati sakit bolehkah kita menjauhi orang yang akhlaknya buruk kalau orang itu buruk kita perbaiki man ro'a minkum mungkaran kalau kamu tengok ada orang buruk falyughayyirhu biyadihi robah dengan tangan tak sanggup dengan tangan fabilisani dengan lidah kamu kenapa begini tak sanggup dengan lidah fabiqalbi jangan ikut dia kalau mau menjauhi dia berarti selemah-lemah iman. Wazalika aful iman. Aku bukan menjauhimu karena aku benci, tapi karena aku tak sanggup memperbaikimu. Nanti kalau kau sudah berubah baik, kita lanjutkan lagi. Tapi putus sama sekali tak boleh. Berjarak boleh. Apakah kredit di lembaga finance macam Adira prioritas itu ada ribanya? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Ingat rumus itu. Buka www.somatmoroko blogspot. Kalau mau cepat dapat linknya, S O M A D M O R O C C O spasi kredit enter langsung dapat tulisannya. Share bagi ke kawan-kawan Twitter, BBM, WhatsApp. Apakah saya salah Ustadz tidak sholat berjamaah di musola komplek perumahan saya? Salah. Imamnya tak betul, musyawarah, angkat imam baru. Kotor, bersihkan. Mana lebih penting sholat berjamaah dengan imam yang demikian? Akan kan betul demikian. Apa silaturahim dengan jamaah yang lain? Musyawarah, duduk bersama. Ini imam kita ini mau kita apakan? Tetap saya sholat dengan imam yang demikian dan di rumah saya ulangi sholat lagi. Apakah boleh seperti itu Pak Ustadz? Maka sholat kalau imammu itu fasik fasiknya untuk dia kamu tetap dapat pahala solat jamaahmu kata Imam Al-Hasan Al-Basri ulama dari kalangan tabi'in di kota Basrah Irak solat Jumat kemarin saya masbuk tinggal satu rakaat tidak mendengarkan khutbah Jumat bagaimana solat Jumat saya sah tapi jangan diulang lagi apakah saya santi dengan solat zuhur tidak Kamis tanggal 15 Maret saya katakan saya salat salat maghrib dua kali. Karena setelah salat maghrib saya perhatikan imamnya melaksanakan salat sunat ba'da maghrib. Pada bangkit dari sujud ke rakaat kedua langsung berdiri tidak ada duduk sejenak. Duduk sejenak itu hukumnya sunat. Namanya jilsatul istirahah. Duduk. Allahu Akbar. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa yang saya kerjakan solat maghrib pertama sah? solat pertama sah. Kalau solat sekali lagi, solat mencari fadilah, cari pahala. Boleh. Apa dalilnya? Muaz bin Jabal solat dua kali. Pertama solat sama Nabi, yang kedua solat dengan orang kampung dia. Itu dalil boleh solat dua kali. Di komplek perumahan saya juga begitu imamnya Ustaz Dari sujud kedua mau kedua langsung berdiri. Tidak pakai jil istirahat istirahah. satu istirahah hukumnya sunat, tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Bagaimana kita bersikap terhadap ibu kandung yang telah mengkhianati keluarga, berselingkuh dan melakukan perbuatan maksiat, sedangkan ayah adalah ayah tiri. Apa yang harus kita lakukan? Maka dudukkanlah bersama, disuruh dia bertobat nasuha, suruh mandi, mandi tobat, memperbaiki kesalahannya. Jangan dibiarkan dia larut dalam dosa, karena kalau dia dibenci, khawatir sekarang malah apa macam dia tengok nanti dia jadi murtad nauzubillah. Selamatkan. Kalau kita tengok saudara kita akan tenggelam, kita tarik. Kalau kita tengok akan ditabrak mobil kita tarik. Kenapa dia kita biarkan tenggelam? Ibu kita, jangan dibenci. Nanti ditarik oleh kristenisasi jadi Kristen pula dia. Apakah ketika kita membahas tentang amalan kepada keluarga kandung seperti ayah ibu terdapat terkandung ria, unsur ria Pak Ustaz? Tengok dulu bunyi kalimatnya apa. Kalau bunyinya menceritakan amal-amalnya namanya sum'ah diambil dari kata sama, memperdengar-dengarkan ibadah. Maka jangan memperdengarkan namanya sama. Kalau mau mentonton-tontonkan namanya ria. Memperdengarkan sum'ah, mempertontonkan ria, tak boleh. Alhamdulillah istri saya hamil enam bulan. Alhamdulillah. Barakallahu laka. Allah memberikan berkah pada engkau dan anakmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika rezeki saya ada nanti setelah lahirnya saya akan mengakikahkannya. Saya mohon Ustadz berkenan untuk hadir undangan insya Allah panjang umur badan sehat dan sampai sekarang saya belum pernah naik darah tinggi gara-gara kambing lagi kertas terakhir boleh tidak wanita menampilkan foto selfie kalau tak boleh jika wanita menampilkan foto bersama suami bagaimana jangan meletakkan foto perempuan dirinya atau orang lain ke Twitter, Facebook, BBM, medsos, sosmed. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi orang banyak. Tak semua orang baik. Sekarang ada macam-macam cara untuk berbuat dosa. Sekarang dia gadis, nanti menikah. Bayangkan foto bini kita disimpan orang di laptop, di HP, dia robah-robah macam-macam. Nauzubillah itu. Maka jagalah anak-anak gadis kita jaga, anak kita ingatkan. Apakah berlaku dengan laki-laki untuk foto selfie Pak Ustadz? Apa tujuan foto itu dipajang? Alah Ustaz Somad tu pandai aja di foto dia berserak-serak di internet. Kami 20 orang pergi ke Talang Mama. Dari PLN, dari Bas Dumai, dari Basnas Provinsi. Apa pesan saya waktu di jalan? Ambil foto banyak-banyak, upload ke medsos. Kenapa itu Ustaz katakan? Karena dana itu banyak turun dari masyarakat Karena masyarakat menengok gambar Tentu hati mereka lunak Seribu kata Tak dapat menceritakan kampung Talang Mama Tapi satu foto bisa mewakili Oleh sebab itu waktu gotong royong Waktu macam-macam oh, banyak Waktu jamaah sedang gotong royong oh, Mereka panggil saya Ustaz, Ustaz, Ustaz Tolong ah, pegang angkong nih Pak Ustaz Saya megang aja tuh tak ada ngangkat Ha, potonglah. Dah selesai. Karena itu, akhir-akhir kalau bapa ada anak yatim ada ini minta bantuan bantuan segala macam, ha, ini tapi jangan mengekspos aurat, jangan segala macam. Ha, ini foto bisa mewakili cerita bagaimana keadaan di tempat yang sulit tapi menjadi riak, menjadi sum'ah na'uzubillah.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 min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama jadikan mereka menjadi penenang hati dan penyejuk mata Rabbana taqabbal minna salatana terima salat kami wasiyamana puasa kami wa taqabbal du'ana terima doa kami innaka anta tawwabur rahim engkau Maha penerima taubat Maha kasih dan sayang ya Allah la tada' lana dzamban illa ghafartah segala dosa kami ampunkanlah ya Allah wala aiban illa satartah segala aib kami cacat kami tutupilah ya Allah wala maridan illa syafaitah saudara kami yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang dan ampunanmu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mubarakan fihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna ya Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.